Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah wa la hawla wa la quwata Illa billahi wa ba'id Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidhi Rahimallahu ta'ala Hadis selanjutnya hadis yang ke-83 dari Abu Zubair dari Jabir. <clears throat> Jabir mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu makan dengan tangan kirinya atau berjalan fina'lin wahidatin dengan menggunakan satu sandal saja. Hadisnya juga dilihatkan oleh Muslim. Penjelasannya, yakni rajula laisa makna dalika bukanlah makna kalimat ini yakni rajula bahasanya ini, hukum ini khusus untuk laki-laki akan tetapi disebutlah laki-laki galiban itulah yang banyak dalam hadis-hadis Rasul Di li'annahum karena para laki-laki itulah yang yuwajjah lahum al-khitabu khaliban. Biasanya Nabi mengarahkan sabdanya kepada mereka-mereka. Karena yang di depan Nabi adalah para sahabat. Meskipun demikian hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan ala hadin sawa sama persis. Sehingga arajul di sini maknanya adalah asaksu. Ya, seseorang. Kemudian di sini terdapat larangan makan dengan tangan kiri eh, larangan makan dengan tangan kiri ini mencakup larangan minum dengan tangan kiri. Maka tidak boleh minum dengan tangan kiri sebagaimana tidak boleh makan dengan tangan kiri. Umat ulama berselisih pendapat tentang hukum larangan makan dengan larangan makan dengan minum dengan tangan kiri. Perlu diketahui bahasanya pendapat jumhurul fuqaha mayoritas para ulama fikih larangannya adalah larangan makruh sebagian ulama dan itu yang dipilih oleh Sayyid Nuthimin rahimallahu taala larangan dalam hal ini adalah larangan haram atau berjalan dengan satu sandal ai artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang berjalan dengan satu sandal saja artinya salah satu dari dua kaki itu bersandal yang lain telanjang kaki dan hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Dan tadi telah kita singgung bahasanya ada sejumlah tawaran hikmah. Apa hikmah di balik hal ini. Ya, dan tadi telah kita baca dua hikmah. Yang pertama itu serupa dengan setan. Yang kedua adalah karena itu zalim dengan sebagian anggota badan. Ada lagi yang memberikan hikmah karena ya, khawatir ya, tergelincir dan terpleset ketika orang itu ya, satu beralas kaki satu tidak maka jalannya tidak imbang jika jalan jalan yang tidak imbang maka mudah untuk terjatuh ya, ada lagi yang memberikan penjelasan yang lain bahwasanya itu adalah ya, tampilan fisik yang jelek karena jika orang itu berjalan satu beralas kaki, satu kaki beralas kaki, yang lain tidak, maka jalannya bukalah jalan yang bagus. Kelihatan tidak bagus karena ya, ya yang satu miring-miring, ya, ya, satu kemudian miring-miring sehingga ini adalah ya, tampilan fisik yang tidak bagus. Maka dari sini kita jumpai pelajaran bahasanya syariat mengajarkan kita untuk tampil di depan publik dalam keadaan berpenampilan yang baik. Layak dipandang, sedap dipandang, bukan tampilan yang uh, bikin orang itu sepet pandangan, ya, gatel matanya karena lihat tampilan yang jelek yang ada pada orang lain. Kemudian dari Imam Malik, dari Abu Zina, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abu Raira, Radul anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian pakai sandal, mulailah dengan kaki kanan. Jika copot sandal, mulailah dari kaki kiri. Sehingga jadilah al-yumna, kaki kanan itulah yang pertama kali diberi sandal, dan kaki yang terakhir, sandal itu dicabut darinya. Di sini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga at tirmidhi di jamiknya. Fihi maka dalam hadis ini bahasanya bagian kanan itu mendapatkan pemuliaan daripada bagian kiri dalam masalah memakai sandal. Oleh karena itu di antara hal yang Nabi ajarkan menyukai mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang di sana terdapat takrumah memuliakan dan zina ma dan e, tampilan yang bagus. Semisal bersisir, pakai sandal, dan hal-hal yang lain sejenis itu. Dan didahulukanlah yang kiri dalam kebalikannya. Semisal mencopot sandal, masuk ke toilet, keluar dari masjid dan yang lain. Kemudian hadis selanjutnya dari Al-As'as Ibn Abi Sya'sa dari ayahnya dari Masruq dari Aisyah Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai mendahulukan yang kanan semaksimal beliau, semaksimal yang bisa beliau lakukan. Kita rajul ketika bersisir, tenaul pakai sandal, watahur dan bersuci itu berwudu atau mandi. Hadis Aisyah ini semakna dengan hadis yang lewat. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai atayamuna mendahulukan yang kanan saat pakai sandal, saat menyisir rambut kepalanya, watamshid saat menyisir rambut, wafit tohor dan saat bersuci, saat wudhu atau mandi. Maka yabda'u bil yadil yumna maka Nabi dahulukan tangan yang kanan, demikian juga Nabi dahulukan kaki yang kanan. Kemudian e, dari Hisham, dari Muhammad, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau menceritakan adalah sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya dua kibal, demikian juga sandalnya Abu Bakar serta sandalnya Umar. Yang pertama kali akoda akdatan wahidatan cuma punya satu ikatan, yaitu punya satu kibal, ya, itu adalah Uthman. Jadi model sandal jepit tempat uh, yang kita kenal saat ini itu sudah tidak masa Utsman sudah dijumpai. Cuma ada satu kibal saja. Namun catatan kaki namun sanad di sini tidak valid. Di sana ada Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah wa matrukun dinilai kadzab oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan yang lain. Maka di sini disampaikan Abu Bakar, Umar, Rasul Abu Bakar dan Umar itu sandalnya punya dua kibal. Yang pertama kali sandalnya itu cuma ada satu kibal saja adalah Utsman. Maka Utsman radhiyallahu anhu ittakhadha beliau memakai atau memiliki kibalan wahidan satu kibal saja. Sehingga di sini kita jumpai bahasanya Nabi memakai sandal dengan memiliki dua kibal itu adalah ala wajil adah adalah karena faktor budaya. La ala qasdil ibadah bukan karena itu sebuah ibadah. Bukan karena Nabi mensyariatkan beribadah kepada Allah dengan memakai sandal yang memiliki dua qibal. Wa illa jika itu adalah ibadah tentu Utsman radhiallahu anhu tidak akan meninggalkannya. Kemudian uh, faedah atau catatan tambahan tentang masalah ngalap berkah dengan e, bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpisah dari badannya semacam rambutnya atau yang pernah nempel di badannya semacam jubah beliau. Terdapat dari para sahabat radhiallahu anhum bahasanya mereka menyimpan eh, bekas-bekas ini. Mereka perhatian dengannya dan mereka ngalap berkah dengannya. Telah lewat ya, kita baca riwayat Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau punya jaljalun semacam genta yang terbuat dari perak diisi beberapa helai ya, rambut kepala Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ada seorang yang terkena ain, sakit karena ain, atau istaka atau sakit secara umum, ba'atha, maka de, beliau mengirimkan biinain maka orang-orang akan mengirimkan wadah ilaihi kepada Ummu Salama. Nanti kemudian Ummu Salama akan e, gentanya diisi air kemudian e, eh, khad khada menggoyang-goyangkannya. E, kemudian syaribahu maka kemudian nanti dituangkan di wadah tadi, kemudian dibawa pulang. Setelah itu diminum oleh si sakit atau berwudu darinya atau dengannya. Ya, maka uh, di sini kita jumpai orang terkena penyakit ain bisa disembuhkan dengan cara semacam ini. Kalau Ibnu Hajar, Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksudkan adalah annahu kana man orang yang sakit akan ngirim wadah ke rumah Ummu Salamah. Fata ja'alu lantas Ummu Salam akan meletakkan di wadah yang wadah tersebut beberapa helai rambut Nabi. Kemudian dia akan menyiram rambut Nabi fihi di wadah itu. Watu'iduhu itu kemudian dia kembalikan wadah tadi dia pulangkan kepada pemiliknya lalu pemilik wadah akan meminumnya atau mandi dengannya dalam rangka berobat dengannya maka dan terwujudlah untuknya keberkahan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah khususkan dengan Allah jadikan badan Nabi adalah badan yang berkah. Oleh karena itu para sahabat radhiallahu anhum mereka ngalah berkah dengan keringat Nabi, air ludah Nabi, rambut kepala Nabi, eh, sisa air wudhu Nabi. Ini semua sabitun valid dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ngalap berkah mencari berkah dengan bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang berdasarkan riwayat yang valid. Dinukil dari, diriatkan dari para sahabat radhiallahu anhum. Demikian juga para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wahukmu bakin ala masyru'iyah. Dan hukumnya tetap ada, tetap disyariatkan. ini zaman ini ada, rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang valid itu rambut Nabi, maka hukum tersebut tetap disyariatkan. Tidak terbatas pada sahabat ataupun tabiin. Namun yang jadi pertanyaan, hal yujadu, apakah masih dijumpai satupun dari bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini? Artinya kita memiliki yakin yang sempurna, penegasan yang tegas, kalau itu adalah sandal Nabi, atau uh, itu rambut Nabi atau sandal Nabi atau semacam itu pedang Nabi atau yang lain. Yeah. Adapun yang dipamer-pamerkan di sejumlah tempat, uh, di, uh, dibilang uh, maka uh, itu adalah replika, yeah, replika pedang Nabi, replika sandal Nabi dan seterusnya. Dan itu juga cuma pakai perkiraan, bayangan, kira-kira kayak gini. Yeah. Terus dipamerkan kemana-mana. Amal asar adapun uh, jejak Nabi dalam bentuk hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, adab, akhlak Nabi, bagaimanakah Nabi berinteraksi, fahadihi maka itu semua telah tersimpan dengan rapi di buku-buku hadis dengan sanat-sanat yang sabitah ya, sahihah, sanat-sanat yang valid dan sahih. Akan tetapi asar bekas Nabi, jejak Nabi dalam bentuk sisa rambut kepala Nabi, sandal Nabi, tongkat Nabi dan semacam itu, apakah masih dijumpai satu dari hal itu di zaman ini? Maka jawaban pertanyaan ini mengandung beberapa unsur jawaban. Yang pertama, apa yang Nabi tinggalkan berupa bekas-bekas di atas itu sedikit sekali. Dalilnya, hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Amr ibn Al-Haris radhiallahu anhu beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ketika meninggalkan sesuatu ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, tidak pula dinar, tidak pula budak laki-laki ataupun budak perempuan, bahkan tidak meninggalkan benda apapun kecuali bagol Nabi yang warnanya putih, kecuali pedang Nabi dan satu tanah yang ada di Khaybar yang Nabi jadikan itu sedekah untuk kaum muslimin. Kemudian yang kedua, banyak dari bekas-bekas ini ta'aradat mengalami lil fukdan hilang. Ma'amaril ayam seiring berjalannya hari dan hilangnya itu karena beberapa sebab dan faktor. Di antaranya yang pertama alfitan peperangan. Ya, kerusuhan dan peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Terdapat dalam sahihain saya Bukhari dan saya Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma sesungguhnya Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin terbuat dari perak dan cincin Nabi itu bukan untuk berhias namun untuk stempel. Dan itu ada dipakai di tangan Nabi. Kemudian setelah itu di tangan Abu Bakar dan setelah itu di tangan Umar. maka ba'du kemudian setelah itu di tangan Utsman. Sampai ba'du setelah itu cincin tadi di jatuh di satu sumur di kota Madinah yang disebut dengan Bi'ri Aris. Sumur Aris yang terkenal dengan sebutan Bi'ru Utsman. Naksuhu tulisan yang ada di uh, ya, di cincin Nabi itu Muhammadur Rasulullah. Dan akan datang filbab alladhi yalihi di bab setelah ini membahas tentang masalah ini. Di sini kita jumpai faedah Aris itu nama Arab, ya. Nah, itu. <laughs> Aris itu bahasa Arab, ya. Uh, sumur Madinah namanya Biru Aris, ya. <clears throat> Kemudian wamin asbab dan diantara sebab fukdan hilangnya uh, bekas uh, jejak bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat sebagian sahabat supaya itu dimakamkan bersama beliau. Ma yujadu indahu apa yang beliau miliki dari jejak atau bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita jumpai sahabat Sal ibn Saad berwasiat untuk itu e, bekas Nabi yang beliau miliki diminta untuk dimasukkan ke kain kafan menyatu dengan beliau dan dimakamkan bersama beliau. Yang ketiga Eh, di antara sebab hilangnya hal tersebut adalah al-huruf peperangan. Maka fitan tadi mungkin bisa kita katakan e, keributan dan e, perselisihan. Maka siapa yang mentelaah berbagai buku sejarah semacam Bidayah Nihayah karya Ibnu Ibn Katsir, maka dia akan jumpai isyarat berbagai hal yang hilang, semacam burdah, kain burdahnya Nabi, Eh, dan kotifah milik eh, kain alat tifukidat yang itu hilang di akhir daulah Abbasiyah ketika dibakar oleh Tartar saat Tartar menyerang Baghdad. Kemudian yang ketiga dan ini adalah mayakunu uh, eh, ahamu mayakunu fi bab yang paling penting dalam bab ini yaitu tidak adanya dalil yakin iya. Maka seorang memerlukan dalil yakin yang menetapkan bahasanya bekas ini adalah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia taat supaya dia bisa memastikan kalau itu adalah bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sejumlah ahli ilmi mengatakan bahasanya bekas-bekas ya, yang diklaim sebagai bekasnya Nabi di zaman ini yang masih ada di Turki atau yang lain la yumkinu al-jismu biha. Tidak mungkin bisa kita yakini secara pasti itu betul seperti itu miliknya Nabi. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang yakin menetapkannya. Maka tidak boleh seorang itu ngalah berkah dengan satu benda-benda tersebut kecuali jika dia punya yakin yang sempurna kalau itu adalah bekasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dakwah klaim, watakharusat, Eh, tebakan, wadunun dan prasangka, maka tidak bisa jadikan pegangan dalam masalah ini dan tidak bisa diterima. Kalau masalahnya adalah masalah yang khatir, masalah yang mengandung bahaya. Itu fatan di samping sebagian orang kota jawazu melampaui batas dalam masalah ini, maka mereka masuk dalam sebagian uh, eh, mukholat, sikap hulu, wa zafah dan ngawur. Alat itu asir yang ini mempengaruhi akidah, pengaruh yang luar biasa. Saya tidak akan berpanjang lebar menyebutkan bukti dan contoh hal ini. Walakini uridu baitan wahidan li ahadihim. Namun aku bawakan satu bait, sair salah, milik salah satu mereka yang dia sebutkan di baitnya tersebut sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia katakan. Walamma Ra'aitu dahra qad harba al-wara ja'altu li nafsi na'la sayyidihi hisna. Dan ketika aku melihat ad-dahra yaitu bencana, waktu namun maksudnya bencana. Qad harba al-wara telah memerangi banyak orang. Ja'altu li nafsi maka aku jadikan sandal sayyidihi Eh, pemilik sandalnya histon benteng linapsi untuk diriku. Benteng pelindung bagi diriku. <clears throat> sayyidih maknanya Sayyidil Wara. Ai sayyidih artinya Sayyidil Wara. Dan yang dimaksud dengan Sayyidul Wara, pemimpin manusia adalah Nabi saw. Alaihi Wasallam. Maka dalam satu bait ini terdapat tiga pelanggaran. Pelanggaran yang pertama Ya, ada pada kalimat lam ra'aitu dara harbal wara. Maka di sini terdapat mencaci maki waktu dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahadisin dalam sejumlah hadis larangan mencaci waktu. Karena dia sebut waktu itulah bencana. Dia sebut bencana dengan sebutan waktu. Artinya dia caci waktu. Kemudian yang kedua, dia jadikan sandal itu benteng pelindung baginya. Maka di sini ada ta'alluq. Bergantungnya hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berlindung kepada selain Allah. Dan ini adalah bentuk asyirku billahi. Kemudian na'li sayyidihi. Oh, sayyidihi maksudnya sayyidi hadad dahari. Sayyid dari dahar ini. Allah diharbal wara yang dia memerangi manusia. Maka ini kalimat yang min mughalatin kalimat hulu la takfa tidak samar. Jelas adalah kalimat hulu. Wa mimma yu'saf dan di antara hal yang disayangkan aidan juga intisar tersebarnya foto fi ba'dil mawaqi' di sebagian situs internet yus'am yang diklaim ini adalah foto sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas sebagian orang tabarok dengan foto tersebut. Ma'anna halam tersebut bisa nadin sahihin. Ya, padahal eh, sandal tersebut tidaklah ada berdasarkan sanad yang valid, kali itu sandal Nabi. Dan seandainya sulima kita terima subutuha itu valid adalah sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan foto sandal itu yang dipakai untuk tabaruk. Non sandalnya langsung. Melihat oleh karena itu sepatunya seorang muslim untuk tidak yujazif, tidak ngawur. La wala yukhatir dan tidak gambling dengan agamanya dan akidahnya. Dan janganlah ba'dul awatib sebagian emosi dan perasaan, janganlah membawanya, mendorongnya untuk masuk ke dalam tempat-tempat yang menggelincirkan, yang tidak terpuji dampaknya di kemudian hari. Wahubun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta pada Nabi itu adalah mahkota yang ada di kepala setiap orang yang beriman dan itu adalah satu tanda yang cap yang ada dalam hati semua orang yang beriman layu sawam fihi. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Wala yunaza alaih. Dan tidak di, perlu diperdebatkan. Oh, kemudian dianggap tidak cinta dengan Nabi kalau tidak mau seperti itu. Iya, cinta Nabi itu ada pada kepala setiap orang beriman. Dan itu adalah satu hal yang terpatri telah jadi cap di hati semua orang yang beriman. Tidak ada tawar menawar, tidak ada Ya, tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Dan kedudukan Nabi, kedudukan yang mulia. Cinta kepada Nabi harus didahulukan daripada cinta pada diri sendiri dan mencintai an-nafi semua yang berharga. Ya, mencintai al-walid, anak, mencintai orang tua dan keluarga bahkan semua manusia. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya dengan peringatan yang keras untuk tidak mughalat untuk tidak hulu, untuk tidak taati melampaui batas. Dari Aisyah radhiallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man amila amalan laisa ali amruna fawaradun." Siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya maka dia tertolak. Dalam redaksi yang lain, "Man ahda safi amrina hadza ma laisa fihi fawaradun." Barang siapa yang mengada-ada dalam masalah ini yaitu agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya maka itu tertolak. Dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini yaitu perintah untuk hati-hati dalam masalah ibadah, dalam masalah agama terdapat banyak hadis. Oleh karena itu sepatutnya seorang muslim mengikatkan dirinya dengan sunnah Nabi. Mengikatkan dirinya dengan kaedah-kaedah dari sunnah Nabi. Waspada, jangan hulu, jangan berlebihan. Jangan mengada-ada dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau mau berkreasi, mau mengada-ada, silakan dalam urusan dunia, dalam urusan teknologi. Ya. Ya. Namun dalam masalah agama, jangan. Kemudian tanbihan catatan, tabaruk dengan bekas Nabi, itu khusus untuk bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh tabaruk dengan bekas yang lain, kainan mengkana siapapun beliau. Alasannya oleh karena itu tidak ada riwayat itulah sama sekali dari satupun sahabat. Bahasanya mereka ngalah berkah dengan bekasnya Abu Bakar atau bekasnya Umar, bekasnya Uthman atau bekasnya Ali. Dan padahal tidak ada dalam umat ini orang yang lebih baik daripada mereka berempat khulafa Rasyidin setelah wafatnya setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak tutup mata, ada sebagian ulama yang melebarkan masalah ini. Tabaruk dengan bekas Nabi, itu kemudian dilebarkan kepada E, bekas orang saleh sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al Asqalani di banyak tempat di Fathul Bari, demikian juga pendapat An Nawawi di banyak tempat di Sarah Sahih Muslim. Ya, namun uh, yang tepat ya, itu tidak dituntunkan. Yang tepat tidak dituntunkan. Kita tidak tutup mata ada khilaf ulama terutama ulama mutaakhirin, uh, ulama belakangan ada pendapat yang lain. Kita tidak tutup mata dengan hal tersebut. Namun kita katakan yang tepat itu tidak dituntunkan. Apa alasannya? Yang tadi indikator yang disampaikan oleh uh, penulis la yung, lam yungkol itlakan sama sekali tidak ada nukilan dari para sahabat atau tabiin mereka ngalap berkah dengan bekasnya Abu Bakar, bekasnya Umar dan yang lain. Ya, kemudian uh, kita tutup dengan atau sebelum kita akhiri kita lihat uh, tambahan dari Mawahib Muhammadiyah. Ya, tentang khuf Nabi. Di hadis yang pertama adalah hadis ya, dari Buraidah At-Tirmidzi mengatakan hadasan Hanat Asiri hadasan Waqi' dari Dalham ibn Saleh Al-Kindi Al-Kufi dari Hujair ibn Abdullah Abdullah Al-Kindi dari uh, dari Abdullah ibn Buraida dari bapaknya Buraida sebenarnya Najasyi Najasyi. Ya, tadi telah kita baca nama Najasyi itu adalah uh, Ashamah. Ashamah pakai sod. Yeah. Kemudian di sini ada keterangan bahasa Najasyi atau Nijasha dari kata-kata Nijasha. Najasyi dari kata-kata Nijasha. Nijasha artinya ingkiat. Yeah, artinya dalam bahasa Arab adalah kepatuhan maka dia menggaliri dirinya dengan gelar najasi e, dikenakan karena perintahnya dipatuhi. Najasi yang Najasi ini wafatnya tahun 9 Hijriah dan Nabi mengkabarkan kematiannya sama persis di hari dia mati. Kemudian Nabi keluar bersama para sahabat ke musola tempat sholat Id. Kemudian Nabi e, sholatnya dengan sholat gaib. Eh, di antara pelajaran di sini di Mahib Muhammadiyah disampaikan di antara pelajarannya adalah sepatutnya menerima hadiah meskipun dari ahli kitab. Karena Najasi ini kafir waktu dia ngasih hadiah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Murirah ibn Su'bah. Tirmidhi mengatakan hadasana Qutaibah ibn Sa'id. Ya, sering kita dengar namanya. Kalau hadasana ibn Abi Zaidah dari Al-Hasan ibn Ayash. Dari Ishaq dari Syakbi. Eh, dari Muriyah bin Subah mengatakan bahasa Dihya Al-Kalbi memberikan hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memberikan hadiah dua khob yang langsung Nabi pakai. Dan tadi ada tambahan dari dalam dari Israel, namun tadi Daif Jiddan. Demikian juga masih tambah apa, eh, dan tidak diketahui eh, dan demikian juga jubah dipakai sampai robek dan Nabi tidak tahu apakah itu khuf yang dari dari kulit yang hewannya disembelih ataukah tidak namun ini tambahan yang baif jidan kalau namun di di sini ada faedah kalau kita anggap itu sahih maka ada faedah al-hukmu bitoharah majulil asli. Bahasanya sucinya sesuatu yang kita tidak tahu asal muasalnya dari apa. Kita tidak tahu asal muasal khuf ini, khuf kulit ini dari apa. Maka selama belum tahu, ya hukum asalnya suci. Itu diantara faedah dari uh, tambahan di sini. Insya Allah ini faedah yang benar meskipun kalau dalam uh, dikaitkan dalam masalah ini adalah uh, tambahan yang dhaif jiddan. Namun faedahnya itu sendiri adalah faedah yang benar. Bahasanya sesuatu yang majulul asli, asal muasalnya tidak kita ketahui pada dasarnya adalah suci. Kemudian tadi di bab sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maka satu hal yang perlu diketahui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering pakai sandal, namun terkadang beliau jalan kaki nyeker tanpa sandal. Maka beliau tidak terus menerus pakai sandal. Uh, di hadis yang pertama hadis dari Anas bin Malik. Kalau hadis sana Muhammad bin Bashar yaitu Bundar. Kalau hadis sana Abu Dawud. Kalau hadis sana Hamam dari ada. Itu Hamam ibn Yahya al-Audhi dari kota ada bertanya kepada Anas bin Malik tentang bagaimanakah sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengatakan kalau dia memiliki dua kibal. Ya disebutkan oleh Al Hariri dan yang lain bahasanya uh, tadi kibal Nabi itu ada dua. Yang pertama itu adalah bainal ibham walati taliha antara jempol dan jari setelahnya wal akhar bainal wusta walati taliha antara jari tengah dan setelahnya Kemudian hadis uh, hadis yang selanjutnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas. At-Tirmidzi mengatakan hadasana Abu Quraib Muhammad ibn Ala kal hadasana Waqi' Anis Sufyan Sufyan di sini Sufyan asauri dari Khalid. Itu Khalid Al-Hadza. Ya, yang kalau terjemah kasarnya adalah Khalid e, tukang sepatu. Ya, namun e, beliau itu disebut Al-Hadza dan beliau bukanlah tukang sepatu. Beliau bukan tukang sepatu. Uh, Al-Hadza itu adalah orang yang membuat sepatu. Dan beliau ini disebut Al-Hadza, Khalid Al-Hadza. Bukan karena beliau tukang sepatu, namun sumia bihi liqu'udihi fi sukil hadzain. Karena karena beliau suka duduk-duduk di pasar bareng dengan para tukang-tukang sepatu. Sehingga Al-Hadza itu bukan karena beliau tukang sepatu, namun karena beliau CS dan berkawan dengan para tukang sepatu. Ini. Namun uh, versi yang lain mengatakan likauni tazawwaja tazawwaja minhum karena istrinya itu anak tukang sepatu. Ini. Maka hadza berarti menantu tukang sepatu. Nah, gitu. Eh, terjemah yang pas. Dan dia adalah sikotun imamun hafidun tabi'i, tabi'in, jalilu qadar, banyak hadisnya, luas ilmunya. Wafat tahun uh, 41, eh, 141 eh, Hijriah. Dari Abdullah ibn Al-Haris ibn Naufal Al-Hashimi. Ya, dari Ibnu Abbas. Ya, Ibn Abbas mengatakan, sandal Nabi itu memiliki dua kibal. Kemudian hadis uh, Anas bin Malik, At-Tirmidzi mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani' wa Yaqub ibn Ibrahim yaitu Yaqub bin Ibrahim ibn Sa'ad Az-Zuhri siqatun Yaqub adalah Yaqub bin Ibrahim ini uh, eh, ya, hadasana Ahmad Az-Zubairi Ya, ini disebut Zubair nisbah kepada kakeknya namanya Zubair Al-Kufi hadatsana Aisan ibn Tohman Tohman bacanya seperti Atsyan Abu Bakar Al-Basri tinggal di Kufa. dan tadi ada fahadatsani Sabit Sabitnya adalah Sabit Al-Bunani yang dia ini adalah 40 tahun belajar kepada Anas bin Malik sebagaimana pernah kita baca. Kemudian hadis uh, Ibnu Umar Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ishaq bin Musa al ansar qala hadasana Ma'an Ishaq bin Musa uh, eh, hadasana Ma'an qala hadasana Malik itu Malik ibn Anas Had, uh, eh, beliau mengatakan ada sana Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi. Uh, al-Makburi bitaslitil muwahadah. Uh, eh, itu muwahadah, bak, baknya ada satu titik. Itu musallas, taslit Ada tiga cara baca. Maka boleh makburi, makbari, boleh makbiri. Biasanya sering dengarnya bacanya makburi nisbah li ziaratil kubur wa hifdiha. Nah, kenapa beliau ini disebut makburi? Uh, ada yang menjelaskan karena beliau terkenal rajin ziarah kubur. Di ziaratil kubur wa hifdiha. Ada juga yang menjelaskan kauni Umar ja'alahu ala hafriha. Karena Umar itu mengangkatnya sebagai tukang gali kubur maka dia disebut makburi. Dan makburi ini adalah sifatnya Abu Sa'id. Abu Sa'id di sini namanya Kaisan. Dari Ubaid ibn Juraid. Eh, eh, Ubaid ibn Juraid berkata kepada Ibnu Umar dan bertanya tentang kenapa Ibnu Umar sukanya memakai eh, sandal kulit sibtiyah. dan Ibnu Umar menyampaikan hal ini dia suka sandal Siptiyah karena mau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lihat memakai sandal Siptiyah. Kemudian di sini sampaikan fa faedah hadis, hadis ini dalil, toharohnya, sucinya, uh, sandal siptiyah baik dia itu sandal terbuat dari kulit, baik dia mudaka, baik dia adalah kulit hewan yang disembelih ataupun tidak disembelih, namun tentu setelah disamak terlebih dahulu. Dan kalau tidak sembelih maka dia suci dengan cara disamak. Dan di sini dalil bolehnya pakai sandal. E, namun Imam Ahmad mengatakan makroh pakai sandal saat jalan di makam. Dan yang benar eh, adalah apa yang dikatakan Imam Ahmad maksudnya itu satu hal yang makruh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hamdulillahi Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.